Wajatum? Hah? Baik. Ucapan beliau, ucapan musannif, war haqqun li ahli jannah, bahwa ru'yah memandang wajah Allah adalah hak bagi penduduk surga. Ucapan musannif ini taksis, ya. pengkhususan terhadap penduduk surga dalam masalah ru'yah. Yufham minhu nafyur ru'yahan ghairihim. Dipaham dari ucapan beliau tidak adanya ru'yah bagi selain ahlul jannah. Ini yang namanya ru'yah memandang wajah Allah hanya untuk penduduk surga. Itu terkesan sepintas dari ucapan musannif. War ru'yatu haqqun li ahlil jannah. Wala syakka fi ru'yati ahli jannah li rabbihim fil jannah. Memang tidak diragukan lagi. Riwayat-riwayatnya sudah kita baca semuanya. Sahih. Bahkan dalam ayat-ayat Al-Quran disebutkan isyarat-isyaratnya. Bahwa penduduk surga akan memandang wajah Allah SWT. Fil jannah. Wa yarawnahu fil mahsyar qabla dukulihimul jannah. Demikian pula mereka melihat di padang mahsyar sebelum masuk surga ini juga diriwayatkan dengan sahih dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim. Kama thabata dalika fi sahihain. An Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diriwayatkan dari beliau mengisyaratkan bahwasanya penduduk mahsyar ketika dikumpulkan juga memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa yadullu alaihi qauluhu ta'ala dan yang ditunjukkan juga oleh ayat Allah Subhanahu wa taala tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam ucapan salam mereka atau ucapan tahiyah ucapan penghormatan mereka yaumul qiyamah ketika bertemu Allah adalah salam ini tentang orang-orang di mahsyar penduduk mahsyar disebutkan dengan kalimat tahiyatuhum yaumul qiyamah bahwa ucapan penghormatan mereka nanti ketika bertemu Allah. Kalimat yalqaunahu bertemu Allah ini sebagai syahid. Dalam ayat ini bahwa mereka melihat Allah atau bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kalau bertemu dalam arti tidak melihat, <laughs> maka tentunya kita dunia pun bertemu Allah setiap kita salat menghadap Allah, tetapi tidak melihatnya. Tetapi Al-Qur'an menyatakan nanti di mahsyar ketika mereka bertemu Allah, mereka mengucapkan penghormatan salam. salam. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, disebutkan dalam footnote-nya kalau yang cetakannya sama. Wa min ahli sunnati man qala kata muhaqqiq atau muharrij <clears throat> dan di sini Syekh Yasin hafizahullahu taala wa ra'ah Ahli sunnah di antara mereka ada yang berkata, "Al-liqa idza qurina bit tahiyyah fahuwa min ar Kalimat liqa, bertemu. Kalau diiringi dengan tahiyyah, tahiyyah itu ucapan penghormatan, salam, maka maknanya bertemu dalam artian melihat. Kadang-kadang bertemu tidak bermakna melihat. Seperti Orang yang salat dikatakan bertemu Allah lima kali sehari. Tetapi kalau bertemu Allah dan kemudian diiringi dengan kalimat tahiyyah, tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam, idha qurina bitahiyyah, fahuwa minar ru'yah, maka itu termasuk ru'yah. Berkata Ibnu Battah rahimahullah. Kalau tadi Syekhul Islam ibu Taimiyah. Ibnu Battah menyatakan dalam kitabnya Libanah سمعت أبا Amr, أبا عمر الزاهد zahid al Dia menyatakan aku mendengar Abu Al-Abbas Ahmad bin Yahya Sa'laban berkata, "Wa kana bil mu'minina rahima, tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam." Tahiyah mereka ketika bertemu dengan Allah salam. Kata beliau, "Ajma'a ahlul lughati." Sepakat seluruh para ahli bahasa. Anna liqa'ha huna bahwa bertemu dalam ayat ini la yakunu illa muayanah tidak terjadi kecuali dengan muayanah dengan melihat dengan mata kepala itu namanya bertemu ketika itu liqa di dalam ayat ini yauma yalqaunahu hari bertemu mereka dengan Allah maknanya tafsirnya adalah liqa hahuna la yakun illa muayanah tidak terjadi kecuali dengan melihat wa nadrah bil absar melihat dengan mata kepala. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata Ibnu Qayyim Rahimahullah taala, "Wa hasbuka hadzal isnad sihhatan" dan cukup bagimu dengan sanad ini sahihnya. Demikian dalam hadil arwah Qanifidina demikian pula dikatakan oleh Muhammad ibn Rahim al-Wazir dalam kitab Awasim wal Qawasim menyetujui atau muqirran Ibn al-Qayyim mensepakati apa yang dikatakan oleh Ibn al-Qayyim rahimahullah. Artinya mereka yang disebutkan tadi adalah para ulama yang menafsirkan ayat tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Tahiyat mereka ketika bertemu dengan Allah adalah salam. Ini makna bertemu adalah memandang dengan mata kepala. Berarti khonibdin a'azakumullah walaupun terkesan dari musannif Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ketika berkata dalam matanya bahwa ru'yatu haqqun li ahli jannah, bahwa ru'yah itu hak bagi penduduk surga, bukan bermakna penduduk mahsyar tidak melihat. Bukan bermakna penduduk di mahsyar tidak melihat. Tetapi maknanya penduduk jannah sudah jelas mereka akan memandang wajah Allah dan itu sabit berriwayah wal ayat wal hujjah wal dalil alhamdulillah rabbil alamin tetapi tentunya mereka juga melihat Allah di mahsyar ikhtalafa al ulama fi ru'yati ahli al mahsyar ala salat tetapi berselisih para ulama tentang penduduk mahsyar yang melihat Allah apakah seluruhnya atau hanya orang beriman saja pendapat yang pertama mengatakan La yarahu mu'minun. Pendapat pertama berkata, tidak melihat Allah, tidak memandang wajah Allah di mahsyar kecuali orang beriman saja. Atsani, yang kedua, yarahu ahlul mauqif, mu'minuhum wa kafiruhum. Pendapat kedua menyatakan melihat seluruh ahlul mauqif, seluruh seluruh penduduk mahsyar, ini mereka-mereka mukminnya, kafirnya, semua yang ada di mahsyar melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian setelah itu Allah menghijabi dirinya dan orang kafir tidak akan melihat lagi selama-lamanya sedangkan orang-orang beriman melihat dalam jannah. Asalis pendapat ketiga, yarahu ma'al mu'minin al munafiqun duna baqiyatul kuffar. Pendapat ketiga menyatakan orang beriman yang melihat. Dan bersama orang yang beriman yang sempat melihat adalah para munafikin. Adapun orang-orang yang lain, orang-orang kafir tidak melihatnya. Berarti pendapat pertama orang beriman saja, pendapat ketiga orang beriman dan para munafikin, sedangkan pendapat kedua adalah seluruh ahlil mauqif. demikian perselisihan para mereka tentunya para ulama berselisih ketika mereka melihat tidak ada berita-berita yang tegas tentang pembagian siapa yang melihat. Kalau penduduk masyar melihat secara umum disebutkan dalam ayat tadi, yauma yalqaunahu. wa Al khilaf fi taklimihi li ahli al Demikian pula perselisihan mereka para ulama tentang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala li ahli al Karena sebagian manusia la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada beberapa golongan yang Allah tidak mengajak bicara mereka yaumul qiyamah. <clears throat> Wattafaqatil ummah ala annahu la yarahu ahadun fid dunya bi'ainihi. Sedangkan umat ini sepakat seluruhnya bahwa di dunia ini tidak ada seorang pun yang bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala atau melihat Allah bi'ainihi dengan matanya. Walam yatanaza'u fi dzalika illa fi nabiyyina. Tidak ada perselisihan dalam masalah ini kecuali terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hal ra'a rabbahu am la? Apakah beliau melihat Allah ketika mi'raj ke langit ke Sidratul Muntaha atau tidak? Khana a'azakumullah Adapun selain Rasulullah SAW, mereka sepakat umat ini, siapapun itu tidak ada yang bisa, tidak ada yang mampu dan tidak ada yang diizinkan untuk memandang wajah Allah Subhanahu wa taala di dunia. Waqtalafu fi nabiina mereka berselisih tentang nabi kita saja sallallahu alaihi wasallam apakah beliau melihat atau tidak. Wa minhum man athbataha lahu, minhum man nafa ru'yatahu bil ain. Sebagian ulama menyatakan Rasulullah SAW tidak melihat dengan mata kepalanya. Adapun ketika beliau menyatakan melihat, melihat dengan hatinya. Wa minhum man asbataha lahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagian mereka ada yang berpendapat bahwasanya Rasulullah SAW benar-benar melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa hakal qadhi Iyad dinukil oleh Qadhi Iyad dalam kitabnya Shifa ikhtilafus sahabah wa man ba'dahum fi ru'yatihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berselisihnya para sahabat dan juga orang-orang yang setelahnya. Ini perselisihan sejak para sahabat. Dan juga berselisihnya orang-orang yang setelah mereka dalam masalah Rasulullah SAW memandang wajah Allah atau tidak. Wa inkaru Aisyah radhiyallahu taala anha dan pengingkaran Aisyah radhiyallahu taala anha an yakuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ra'a rabbahu bi'aini ra'sih. Mengingkari yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW melihat dengan mata kepalanya. Annaha qalat li masruqin hina sa'alaha. Bahwasanya Aisyah berkata kepada Masruq ketika bertanya kepadanya, "Hal ra'a Muhammadun rabbahu?" Apakah Rasulullah SAW, Nabi kita Nabi Muhammad melihat Rabbnya, Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, faqalat, Berkata Aisyah, "Laqad qaffa sya'ri mimma qult." Sungguh berdiri bulu kudukku mendengarkan pertanyaanmu. Thumma qalat, "Hadatsaka anna Muhammadan ra'a rabbahu faq man haddatsaka anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad kadzab." Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Siapa yang beritakan kepadamu bahwasanya beliau melihat Rabbnya, maka dia berdusta. Hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Thumma wa qala jama'atun yaqu biqauli Aisyah. Maka berkata selanjutnya Qadhi Iyad dengan hadis Aisyah ini sekian jamaah para ulama berpegang berpendapat dengan ucapan Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW tidak melihat Rabbnya barang siapa mengatakan bahwa Allah, bahwa Rasulullah SAW melihat Rabbnya fakad kadzab wa masyhur mashhur an Ibnu Mas'ud pendapat yang seperti ini yang terkenal dari Ibnu Mas'ud Abu Hurairah dan lain-lainnya wa anhu wa qala bi inkari hadha wa tina ru'yatihi fid dunya jama'atan minal muhaddisin wal fuqaha wal mutakallimin. Dan juga berkata mengingkari yang demikian. Wamtina'i ru'yatihi dan mengingkari pula secara umum, mengingkari bahwa Rasulullah SAW melihat Rabbnya dan kemudian mengingkari secara umum bahwa tidak ada manusia di dunia ini yang melihat Rabbnya di dunia. Demikian dikatakan oleh jamaah minal muhaddisin wal fuqaha wal mutakallimin. Itu satu pendapat berpegang dengan ucapan Aisyah fil Bukhari Muslim. Wa an Ibnu Abbas. Sedangkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhai beliau dan bapaknya, kedua-duanya adalah sahabi. Anahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ra'ahu bi ainihi Bahwasanya Rasulullah SAW melihat Rabbnya dengan matanya. Disebutkan sini hadisnya dhaif dikeluarkan oleh Tabrani dalam Mu'jamul Awsat. Dikatakan di sini beberapa penyebab-penyebabnya secara rinci. Nah, al-muhim. Kita lihat globalnya atau lihat kesimpulannya bahwa dikatakan oleh beliau oleh Syekh Yasin dhaif sebagaimana dikeluarkan oleh Tabrani. Wa rawa anhu dan Atha meriwayatkan juga dari Ibn Abbas, "Anahu ra'ahu biqalbihi." Bahwasanya Rasulullah SAW melihat dengan hatinya. Ini yang dikeluarkan oleh Muslim fi sahihi. Berarti yang sahih hadis Aisyah yang menyatakan Rasulullah SAW tidak melihat Rabbnya. Dan hadis Ibn Abbas dalam Sahih Muslim yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW melihat dengan hatinya, biqalbihi. Tsumma aqwalan wa fawaid. Kemudian Qadhi Iyad menyebutkan faedah-faedah, ucapan-ucapan faedah, berbagai macam akwal, ucapan-ucapan pendapat-pendapat para ulama, thumma qala. Kemudian beliau berkata, "Wa amma wujubuhu li nabiyyina sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wal qaul bi annahu ra'ahu bi 'ainihi falaysa fihi qati' wala nass. Kemudian beliau menyebutkan, adapun mengharuskan Nabi kita SAW bahwasanya beliau melihat atau mengucapkan bahwasanya beliau melihat dengan mata kepalanya ini tidak terdukung satu hadis yang qat'i, dalil yang qat'i atau satu nas atau satu dalil. Wal muawwal fihi ala ayatin najm. Dan apa yang dipakai oleh mereka adalah ayat. dohir ayat di dalam surat An-Najm. Maka dabal fuadu marah. Dan tidaklah hati mendustakan apa yang dilihatnya. Walaqad ra'ahu nazlatan dan dia telah melihatnya sekali lagi. Indah sidratil muntaha wa tanazu' fihi ma'zur. Sedangkan perselisihan para ulama ma'zur diriwayatkan dari salaf. Ini sejak zaman sahabat sudah terjadi perbedaan pendapat dalam masalah ini. Akan datang nanti perinciannya. Pendapat-pendapat para ulama dan tafsir dari ayat ini. Dan akan disebutkan yang raja adalah melihat malaikat dalam bentuk aslinya. Jibril salam Yang memiliki 600 sayap. Yang setiap sayapnya memenuhi ufuk. Yang sayapnya berjatuhan dari sayap-sayapnya seperti mutiara-mutiara dan permata-permata. Berarti tidak ada nas bagi yang berpendapat bahwa Rasulullah SAW melihat Rabbnya dengan matanya. Adapun dua riwayat perselisihan para ulama, masing-masing ada sandarannya. Yang pertama Rasulullah SAW tidak melihat. Barang siapa yang mengatakan Rasulullah SAW melihat, maka dia dusta. Itu hadis Aisyah dalam Bukhari dan Muslim. Dan yang kedua hadis dalam Sahih Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW melihat Rabbnya biqalbihi dengan hatinya. Kalau dua nas ini, Alhamdulillah bisa dijamakkan. ini hadis dari Aisyah yang menyatakan Rasulullah SAW tidak melihat robnya, bahkan dikatakan dengan keras, barang siapa yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW melihat robnya maka dia dusta. Ini menentang orang yang mengatakan melihat dengan matanya. Adapun hadis dari Ibn Abbas melihat dengan hatinya tidak bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ala kulli itu gambaran dari beliau Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah adanya perselisihan tentang Rasulullah SAW hal ra'a rabbahu amla. Adanya perselisihan. Selain Rasulullah SAW tidak ada perselisihan. Tidak ada seorang pun manusia yang melihat Rabbnya di dunia. Enggak ada satu orang pun satu manusia pun yang melihat Rabbnya di dunia. Tidak Nabi Khidir, tidak siapapun. Tidak wali-wali, tidak siapapun. Nah, والاحتمال لهما ممكن وهذا القول الذي قاله القاضي عياض رحمه الله تعالى هو الحق apa yang dikatakan oleh Qadhi Iyad tadi didukung oleh Ibn Abdul Aziz. Apa yang dikatakan oleh Qadhi Iyad rahimahullah huwal haq, itu yang hak. Bahwasanya tadi tiga pendapat, tetapi pendapat yang menyatakan Rasulullah SAW melihat dengan matanya ini tidak terdukung dengan nas. Ya. Tidak terdukung dengan dalil yang qati' yang tegas. Fa'inna ru'ya fid dunya mumkinatun. Berarti dari riwayat Rasulullah SAW melihat dengan hatinya atau dari perselisihan para sahabat bahwasanya melihat Allah di dunia mungkin bagi Rasulullah SAW ada kemungkinan. Izlawat lam takun mumkinah lama sa'alaha Musa alaihi salam. Kalau mustahil, tidak mungkin, maka Musa alaihi salam tidak mungkin meminta kepada Allah SWT untuk melihat Allah. Hari ini andur ilaik. Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku, aku ingin lihat engkau. Ya. Tidak mungkin Nabi Musa meminta sesuatu yang mustahil. Berarti Nabi Musa meminta sesuatu yang mungkin. Dari mana kita tahu mungkin? Dari permintaan Nabi Musa. Nabi Musa meminta sesuatu yang mungkin, bukan sesuatu yang mustahil. Kalau meminta sesuatu yang mustahil akan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Nuh ketika meminta diselamatkannya anaknya yang kafir. Padahal kafir. Inna ibni min ahli Wa inna wa'dakal haq. Sesungguhnya anakku adalah keluargaku. Dan janji engkau ya Allah adalah hak. Janji Allah untuk menyelamatkan keluarganya. Maka Allah menjawab. Tentang anaknya. Inna innahu laisa min ahlik. Innahu amalun ghairu salih. Kata Allah, dia bukan anakmu, bukan keluargamu. Dia bukan keluargamu. Karena amalnya tidak saleh. Kemudian dikatakan, Jangan minta kepadaku sesuatu yang engkau tidak tahu ilmunya. Laisa lakabi ilm yang engkau tidak memiliki ilmu padanya. Ditegur. Jangan minta sesuatu yang tidak mungkin, yang mustahil atau sesuatu yang tidak ada ilmu padanya. Qadibina hanya saja Nabi Nuh alaihi salam menganggap bahwa anaknya dari keluarganya dan Allah menjanjikan akan menyelamatkan keluarganya. Apalagi kalau minta melihat Allah sedangkan melihat Allah tidak mungkin mustahil. Pasti Allah akan tegur juga. Iya kan? Jangan meminta sesuatu yang mustahil yang kau tidak tahu ilmunya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala tidak berkata seperti itu, bahkan Allah menyatakan undur ilal jabali, lihatlah ke gunung itu, kalau gunung itu mustaqirran, tetap di tempatnya, maka engkau bisa melihat aku. Tetapi kalau gunung itu tidak mampu, maka apalagi engkau. Maka Allah tajalla lil jabali. Falamma tajalla lil jabali, ketika Allah menampakkan dirinya kepada gunung tersebut, ja'alahu dakka. Jadinya gunung tadi hancur runtuh wasara wasara Musa sa'iqa maka Musa pun tersungkur tidak sadarkan diri Begitu bangkit maka beliau minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil dari ayat ini tentang Nabi Musa meminta pada Allah dan juga dari kisah riwayat ikhtilafnya para sahabat. Ada yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW melihat Allah, ada yang mengatakan tidak. Ada yang mengatakan melihat dengan mata kepalanya, ada yang mengatakan melihat dengan mata hatinya. Itu menunjukkan bahwa ru'yah di dunia Mungkin kalau Allah kehendaki. Kalau Allah kehendaki. Qanfidna'azakumullah kaum muslimin saya hormati. Lakin lam yarid nassun. annahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ra'a rabbahu aini ra'si, Tetapi tidak ada nas yang jelas. Yang qati' yang sahih. Yang menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melihat Rabbnya dengan mata kepalanya. Tidak ada. Berarti ini berita bahwa manusia di dunia tidak ada yang melihat Allah dengan mata kepalanya, termasuk Rasulullah SAW. Kalau mungkinnya mungkin, tetapi berita kenyataan tidak ada yang diizinkan melihat Allah di dunia ini. Bal warada ma yadullu ala nafir ru'yah. Bahkan ada diriwayatkan ma yadullu ala nafir ru'yah, diriwayatkan apa yang menunjukkan tidak mungkinnya melihat Allah di dunia. Ya wa huwa ma rawahu Muslim fi sahihi yaitu apa yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Abi Darrin radhiyallahu taala anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi salam hal ra'aita rabbak aku tanya pada Rasulullah sallam ya, apakah engkau melihat Rabbmu pertanyaan Abu Dar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi salam dijawab oleh beliau alaihi salatu wassalam nurun anna arahu Cahaya. Bagaimana aku bisa melihatnya? Isyarat bahwa melihat Allah di dunia tidak mungkin. Iya kan? Fanibidina isyarat bahwa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia gak akan mampu manusia. Wa fi riwayah raaitu nuran, aku hanya melihat cahaya. Aku hanya melihat cahaya. Wa qad rawa Muslimun aidan an Nabi Musa al-Asy'ari dan diriwayatkan pula oleh Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari annahu qala fina qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khamsi kalimat. Rasulullah Sallam berdiri di tengah kami dengan lima kalimat. Faqala, kemudian beliau bersabda, "Inna Allah la yanam wa la lahu an yanam." Allah tidak tidur dan Allah tidak pantas baginya untuk tidur. Tidak layak baginya yakhfadul qist wa yarfa'uh. Dia Allah mengangkat timbangan dan menurunkannya. Yarfa' ilayhi amalul laili qabla amalin nahar. Diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala amalan di malam hari sebelum amalan siang hari. Wa amalun nahar qabla amalil lail dan amalan siang hari sebelum amalan malam hari. Yani hampir bersamaan. Ya hijabuhun nur. Hijabnya adalah cahaya. Tirainya adalah cahaya. Penutupnya adalah cahaya. Dan di dalam riwayat lain disebutkan hijabuhun nar. Hijabnya adalah api. Lau kasyafahu la ahraqat subuhat wajhi mantaha ilaihi basaruhu min khalqih. Kalau disingkapkan tirainya, hijabnya, niscaya cahaya wajahnya akan membakar seluruh apa yang dilihatnya yang sampai kepadanya pandangannya apa maknanya ini maknanya di dunia ini tidak sanggup untuk memandang wajah Allah Subhanahu wa taala kalau Allah kehendaki bagi seseorang mungkin atau tidak mungkin mungkin bagi Allah wa huwa ala kulli syai'in qadir hukum asalnya bahwa manusia di dunia tidak sanggup dengan riwayat Rasulullah SAW menyatakan nurun anna arahu cahaya. Bagaimana aku melihatnya? Dan dengan riwayat kalau dibuka hijabnya la ahraqat akan membakar seluruh apa yang dicapai oleh pandangannya. Fayakunu wallahu a'lam maka jadilah wallahu taala alam Ma'ana qauli ila Abi Dzar, ucapan beliau kepada Abu Dhar nurun anna arahu atau raaitu nuran, aku hanya melihat cahaya, yakni melihat hijabnya yang menutupinya. Wa mana qawlihi nurun an arahu dan makna ucapan beliau cahaya bagaimana aku melihatnya? Ya ani nurul ladhi huwal hijab, cahaya yang merupakan hijabnya menghalangi beliau untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa anna arahu, bagaimana aku bisa melihatnya? Padahal tertutup dengan hijab, <laughs> yaitu nur. Ai fa kaifa arahu wan nuru hijabun baini wa bainahu? yakni bagaimana aku bisa melihatnya sedangkan di sana ada hijab, ada cahaya yang memisahkan antara aku dengan Allah Subhanahu wa taala. Yamna'uni min ru'yatihi, yang menghalangi aku untuk memandang Allah Subhanahu wa taala. Fa hadha sarihun fi nafyir ru'yah. Ini jelas tegas menafikan ru'yah di dunia. Bahwa di dunia tidak ada yang melihat Allah Subhanahu wa taala termasuk Rasulullah صلى الله عليه وعلى آله وسلم Kita lanjutkan insyaallah pada kajian mendatang Allah taala. Subhanakallah hamdaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.